Ya masih kita pada pembahasan tentang Anawasib Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Anawasib ada dua macam Yang pertama macam yang dia menasobkan dengan sendirinya Dan yang kedua macam yang menasobkan dengan an setelahnya Yang pertama yang dia menasobkan dengan sendirinya Ada empat Yang pertama An Dengan syarat agar tidak didahului oleh ilm Ataupun von ini maksud dan ilm dan bon bukan hanya terbatas pada lafaz ilm. Ai, ain, lam, dan mim. Atau membon wa dengan nun, nun. Bukan, tapi juga mencakup yang lainnya yang mengandungi mana al-ilm. Al-yakin. Nah, kemudian bagaimana apabila di sana ada an? Ya. Tapi didahului oleh ilm ataupun bon maka dikatakan di dalam matan فإن سبقت بعلم نحو علم أن سيكون فهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف والفعل مرفوع وهو وهو وفاعله خبرها كما تقدم في باب النواسخ فإن سبقت بظن فوجهان وحسبوا ألا تكون فتنة قرئ في السبعة بالنصب وحسبوا ألا War boleh pula rafa. Ya. Cukup, ya. <clears throat> Adapun apabila an didahului oleh ilm yakni lafaz yang menunjukkan kepada al-yakin, keyakinan. Ya, tidak terbatas pada lafaz alim ain lam dan mim. Contoh alim an sayakunu. Alim an sayakunu. Ya Arabnya Bagaimana alima? Fi'lun madin tansibu maf'ulaini. Jadi alima adalah di antara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Maka dikatakan alima fi'lun madin tansibu maf'ulaini. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian an, alima an, an mukhaffafa min tsaqilah wasmuha dhamir sya'an. Dan isimnya an adalah dhamir sya'an. Dhamir ha yang kembali kepada asyan, makna asyan. Mahdhuf yang pemeriksaan itu mahdzuf dibuang takdiruhu anhu ya wasin kemudian sin harfu tanfis sin harfu tanfis wa ya, ya, kemudian yakun fi'il mudhari marfu' alamat rafi'i dhamma akhirih dan yakun mutasarrif min kana naqisah ismuha marda isim yakun adalah marda khabarnya jumlah minkum ya kemudian masdar muawwal min an wa ma ba'daha itu saddama sadda maf'ulai alima menempati posisi dua maf'ulnya alima. Ya. Jadi masdar awal dari anwa wa ma ba'daha itu sadda masadda maf'ulai alima. Ya. Menduduki posisi dua maf'ulnya alima. Jadi kalau maf'ulnya alima dan teman-temannya dari fi'il-fi'il yang butuh kepada dua maf'ul apabila maf'ulnya adalah masdar mu'awal maka dikatakan demikian. Ya, an wa ma ba'daha sadun masadda maf'ulai alima. Sadun masadda maf'ulai alima menduduki posisi dua maf'ulnya alima. <clears throat> Takdirnya alima kauna marba minkum. Ya. Contoh yang lain dalam ayat Al-Qur'an disebutkan afala yarawna alla yarji'u lihat afala yarawna alla yarji'u ya dengan ini anda mengetahui ya mengapa pada contoh aliman saya kunu kok tidak mansub jawabannya apa aliman saya kunu mungkin pemula kan akan mendapati yang seperti ini aneh aliman saya kunu Setahu saya an itu menasubkan kok di sini merofa rofa gitu jawabannya apa an di sini bukan an nasibah bukan apa masdari tapi an Mukhafafah minas jumlah yakunu fimah apa? Saya kuno jumlah. Ya bukan seperti itu yang Arabnya. An ba'da adalah masad, masada mafulai alima. <clears throat> Contoh yang lain afala yarawna alla yarji'u bukan alla yarji'a. Ya. Berbeda dengan alla ta'budu ya kalau itu an masdariyah menasobkan. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan. Dalam surat Al-A'raf ya. <clears throat> Di sini rofa yarji'u. Kenapa? Karena annya di sini bukan an masdariyah, bukan an nasibah. Tapi an apa? Mukhaffafa min as-saqilah. Taunya dari mana ini? Afala yarawna alla yarji'u itu di situ annya mukhaffafa min as-saqilah. Karena annya didahului oleh apa? Afalul yakin oleh yarawna. Ro'a yaro. Kan termasuk apa? afalul yakin kan Fil-fil yang manui mana keyakinan apabila an didahulu oleh ilm maka dia annya dikatakan dengan mukhaffafah minat saqilah an yang ditakfif disukun dari yang aslinya ditasydid yang mana kita tahu bahwasanya anna itu menasobkan isim dan merafakan khabar. Kemudian disebutkan di sini wasmuha dhamiru sya'an. Isimnya harus berupa dhamir sya'an yang dibuang secara wajib. Kemudian fi'il yang setelahnya marfu'. Wasmuha dhamiru sya'an mahdhuf dan fi'ilnya marfu'. Kenapa marfu' fi'ilnya? Ya litajarudi an nasib wal jazim karena kosong dari penasab dan mukhab dan penjazm. Nah, wa huwa wa fa'iluhu khabaruha dan dia fi'il ya fi'il wa huwa wa fa'iluhu dan dia apa dia di sini wa huwa wa fa'iluhu marfu'ul mahal dia maksudnya apa wa huwa wa fa'iluhu fi'il dan fa'ilnya pada contoh tadi saya kunu berarti yakunu. Fi'il dan fa'ilnya di sebagai apa? Khobar. Khobarnya apa? An. Mukhaffafah minasakilah. Ya. Sebagaimana yang telah lewat pada babnya nawasikh. Ya, Difahami ini? Ya, di sini saya kun dalam contoh ayat ini aliman saya kun bisa di situ yakun tamah. kun tamah. Berarti marbo itu Arabnya sebagai failnya yakun. Kalau yakun ataupun kana tama itu terjemahnya yujad ataupun yahsul. <clears throat> Kemudian catatan yaitu bahwasanya tidak termasuk syarat an muhaffafah min tidaklah dipersyaratkan an muhaffafah min untuk didahului dengan ilm tidak mesti bukanlah syaratnya an muhaffafah min itu di harus di apa dahului oleh ilm ataupun yang semakna dengan ilm dari fil-fil yang mengandungi makna keyakinan Bahkan itu sifatnya ghalib saja umum, keumumannya. Ya di antara contohnya adalah di antara contoh an mukhaffaf min yang dia tidak didahului sebelumnya oleh fiil-fiil yang mengandungi makna al-ilm adalah ayat Allah Subhanahu wa taala wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin dan akhir doa mereka adalah annahu alhamdulillah rabbil alamin maksudnya alhamdulillah rabbil alamin segala puji, puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tazin an mukhaffafa min tsaqilah. Ya an mukhaffafa min tsaqilah. <clears throat> Irobnya apa berarti di sini? Akhiru coba. Akhiru mubtada mudaf marfu bidhammah wa huwa ya da'wahu mudhaf ilaih. An mukhaffafah minasaqilah. Ya. Wasmuha dhamir sya'an mahdhuf wujuban. Alhamdu mubtada. Lillah rabbil alamin lillah khabar. Jumlah ismiyah ataupun jumlah al-mubtada wal khabar apa an an an, an jumlah mubtada khabar fi mahali apa? Fi mahali rafin khabar an mukhaffafa min tsaqilah. Nah, sekarang <clears throat> masdar muawal dari anna dari an mukhaffafa min tsaqilah pada maknanya apa? Rafa sebagai khabar dari akhir akhir da'wahum annahu alhamdulillah berarti apa? Hah? Takdirnya apa? Annahu alhamdulillah rabbil alamin. Hah? Takdirnya apa? Apa? takdirannya kaunu alhamdulillahi rabbil alamin wa qadiyatu ah. Sirif-sirif kami tadi apabila an didahului oleh ilm maka dia an adalah mukhaffafah min tsaqilah ada isimnya dhamir sya'nnya mahdhuf kemudian fi'ilnya marfu' karena tidak ada penasab tidak ada penjazm dan fi'il bersama fa'ilnya di eros by khobar an mukhaffafah minasakilah. Kemudian anna an mukhaffafah minasakilah masdar awal itu di eros sesuai dengan mahalnya. Ini bisa fa'il, bisa apa? Khobar, bisa maf'ul. Ya, bisa maf'ul juga. <coughs> Fa'in di bidzon, adapun kalau an didahului oleh zon, ataupun yang semakna dengan nak. tidak mesti dengan lafaz don maka eh, boleh dengan dua sisi sisi yang pertama adalah dengan menasobkan fiil yang setelahnya wahasibu alla takuna fitnah mereka menyangka bahwasanya tidak akan terjadi fitnah Quri fi sab'ah bin nasab dibaca dalam kira sab'ah dengan nasab wahasibu alla takuna fitnah ya. <coughs> ini kiraahnya adalah kiraah selain Abu Amr selain Hamzah dan Al-Kisai Kenapa dinasobkan? Ya. Karena dalam rangka melangsungkan bon, memperlakukan bon sesuai dengan aslinya, tanpa mentakwilnya. Ya. Karena bon pada aslinya tanpa mentakwil dia menunjukkan kepada ketidakpastian. Ya. Ini mencocoki an-nasibah, an-masariyah. Iya yang mana an an-nasibah dan an masaria itu menunjukkan kepada roja dan toma dan roja dan toma itu terkait dengan masa yang akan datang dan itu tidak ada kepastian terjadinya. Demikian pula von dalam contoh ayat ini bisa dibawa ke sana. Iya. Makna aslinya menunjukkan ada miluku ya tidak terjadinya <clears throat> dugaan yang lemah berarti. <clears throat> Mereka menduga. Ya, tidak terjadi fitnah. robnya hasibu fi'lun wa fa'il. Hasiba fi'lun min akhwati dhanna tansibu mafulain al-waw muttasil fi ma'al rafin fa'il. An harf masari wa nasbin la nafiyah. Takun fi'lun mudari' mansub bi an wa alamatu nasbi fatu akhirih. Mutasarrif min kana an-naqisah. <clears throat> Dan di sini kananya tamah maka bermakna tahsul tahsul fitnah. Kemudian fitnah sebagai fa'ilnya. Dan masdar muawal dari an wa ma ba'daha sa'ada masada maf'ulai hasiba. Masdar muawal dari an dan setelahnya itu menduduki posisi dua maf'ulnya hasiba karena hasiba termasuk fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. <clears throat> war dan boleh pula untuk dibaca dengan rafa' ya wahasibu alla takunu fitnah sebagaimana datang dalam kira Abi Hamzah eh, Abi Amr Hamzah dan Al-Kisai Kenapa? Karena mendudukan al-husban itu masalah hasiba pada kedudukannya alima ataupun al-ilm keyakinan. Ya, karena didudukan hasiba pada manzilahnya kedudukannya al-ilm, keyakinan. Sehingga ya sebagaimana an yang datang setelah alima dia rofa atau fi'il yang datang setelahnya rofa ya kan. Jadi kalau tidak didahului zon boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama dengan dijadikan annya sebagai an masdariyah nasibah karena membawa makna zon kepada apa? dugaan yang lemah bukan kepada makna keyakinan. Dan boleh pula untuk dia dirofakkan dengan menjadikan annya adalah mukhaffafa min karena membawa makna von ya ataupun makna von dan yang lainnya dari teman-temannya von seperti hasibah kepada makna keyakinan, makna ilm, ya itu. Sudah pernah dilewatkan ya? Af'al al-yaqin. belum? Kalau belum ya mungkin ada nanti. Fil-fil yang menunjukkan kepada von, fil-fil yang menunjukkan kepada keyakinan. Sudah belum? Sudah ya? Ya tinggal dilihat kembali. Ada yang mau disampaikan? Gimana? Eh, jangan jauh-jauh, kedengeran. Kamu maju. Oh, itu tadi Ya, jadi tidak dipersyaratkan datangnya al-mukhaffaf famin fakila itu harus didahului dengan ilm enggak. Jadi bukan syaratnya al-mukhaffaf famin fakila mesti didahului oleh ilm ataupun yang semena dengan ilm bukan. Kadang datang al-mukhaffafah tanpa didahului sebelumnya dengan makna al-ilm ataupun al-ilm yang semena dengannya. Contohnya tadi wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Ada enggak sesuatu yang mendahului dari makna ilm sebelumnya? Enggak ada kan? akhir da'wahum doa mereka seruan mereka yang terakhir alhamdulillahirobbilalamin, tuh nggak ada kan jadi nggak mesti gitu loh ya. tapi umumnya an mukhaffaf min itu didahului oleh ilm atau punya semakna dengan ilm dari af'alul yakin fil-fil yang menunjukkan keyakinan Ya karena tadi modelnya zon dan hasib terkadang dia bisa dibawa kepada mana yakin ya terkadang dibawa kepada dugaan yang lemah maka boleh dengan dua sisi kalau dia dibawa kepada makna keyakinan ya maka seperti alima teman-temannya kalau dia dibawa kepada dugaan yang lemah maka tidak termasuk kepada alima dan teman-temannya yang lain ya cukup dulu ya ini yang terakhir